Wahil fikih wan nadar dan mereka adalah ahli fikih, artinya orang yang betul-betul paham tentang masalah agama ini. Wan nadar dan betul-betul ahli dalam permasalahan agama. La yudkaruna illa bil jamil. Mereka tidak disebutkan kecuali dengan sesuatu yang baik. Artinya mereka harus dipuji. Wa man dzakarahum bisu'in huwa ala ghairi sabil. Dan barang siapa yang menyebut menyebut mereka dengan kejelekan, maka orang tersebut di atas selain jalan orang-orang yang benar. Kemudian poin yang berikutnya 98 Al Imam Tahawi berkata, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihi musallam dan kita tidak mengutamakan seorang pun dari wali-wali Allah di atas seorang pun dari para al-anbiya artinya kedudukan para anbiya itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan para wali wanakulu dan kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan nabiyun wahidun afdalu min jami'il awliyai. Satu nabi itu lebih utama dibandingkan semua para wali. Kemudian poin yang berikutnya 99 Al-Imam berkata wa nu'minu bima ja'a min karamatihim dan kita beriman dengan apa yang telah dikabarkan dari karomah-karomah mereka karomah para sahabat, para tabi'in, dan para ulama al-sunnah wal jamaah wa sahha al-thiqati min riwayatihim yang mana telah sahih dari para perawi-perawi yang siqah tentang riwayat-riwayat mereka yaitu yang berkaitan dengan masalah karomah-karomah tersebut. Ini tiga poin yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama, kata pensara di sini wal ulama usabiqun minas sahabati wa tabi'in dan para ulama yang terdahulu dari kalangan sahabat dan para tabi'in ahli salahi wa atba'i sunan wa ahli fiqh mereka adalah ahli salah orang-orang yang baik dan mereka adalah pengikut sunnahnya Rasul SAW wa ahli fiqh orang yang paham tentang masalah agama la nazkuruhum illa bil jamil kita tidak menyebut mereka kecuali dengan sesuatu yang baik wasana dan pujian terhadap mereka dan ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu khususnya yang berkaitan dengan para sahabat bahwasanya kewajiban kita terhadap para sahabat adalah memuji mereka. Karena memang Allah dan Rasulnya telah memuji mereka dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam banyak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan para tabiin karena Allah juga memuji mereka dalam firman-Nya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa Dan orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara yang mengikuti para sahabat dengan baik adalah para tabi'in. Dan Allah beridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada para sahabat dan kepada yang mengikuti mereka. Dan yang paling utama adalah para at-tabi'in. Maka kewajiban kita memuji mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya memuji para sahabat Rasulullah dan juga para at-tabi'in. Demikian pula Rasul mengatakan khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi adalah generasiku yaitu para sahabat dan yang setelah mereka yaitu para tabi'in. Adapun para sahabat yaitu mereka-mereka yang pernah berjumpa langsung dengan Rasul SAW dan beriman kepada Rasul SAW dan sekaligus mati dalam keadaan beriman kepada Rasul SAW. Adapun tabi'in yaitu mereka-mereka yang berjumpa dengan para sahabat atau berguru kepada para sahabat Rasulullah SAW dan mereka betul-betul menjelaskan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mati di atas aliman tersebut. Ini yang biasa disebutkan dengan at-tabi'in. Sahabat adalah muridnya Rasul Sallam. Sedangkan tabi'in muridnya para sahabat Rasul SAW. Tabi'ut tabi'in muridnya para at-tabi'in. Maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti jejak para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jelas tadi Allah dan Rasulnya memuji mereka, memuji para sahabat dan sekaligus para at-tabi'in. La narkurum illa bil jamil. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan wasana dan dengan ujian pula. Eh, bukan seperti hal bidah yang mereka terkadang mencela para sahabat Rasul SAW ataupun juga para tabi'in. Di antara yang banyak dicela dari kalangan sahabat adalah Muawiyah radhiyallahu taala ini diantara pengaruh Syiah terhadap masyarakat kaum muslimin. Ketika Syiah benci dengan Muawiyah karena dianggap sebagai musuhnya Ali bin Abi Thalib atau musuh bebuyutannya Ali bin Abi Thalib, maka itu pun disebarkan oleh mereka di tengah-tengah masyarakat awam, bahkan di tengah-tengah para pelajar kaum muslimin ataupun bahkan para ah, doktor-doktor dari ya, cendekiawan-cendekiawan muslim dan sebagainya. Mereka sangat membenci Muawiyah radhiallahu anhu padahal beliau adalah salah seorang yang dianjur atau yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran Karim pada zaman Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak sekali pujian Ar-Rasul terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Namun itulah yang ditebarkan oleh Asy'ah fatalahumullah dan itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin tanpa mereka menyadari bahwasanya mencela para sahabat itu termasuk salah satu tanda kemunafikan. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin hadisnya alamatun nifaq budul ansar. Tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum al-ansar, benci kepada kaum ansar saja. Itu merupakan tanda kemunafikan apalagi terhadap kaum al-muhajirin. Yang mana para ulama mengatakan kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum al-ansar. Di antara alasan para ulama karena Allah selalu memuji para muhajirin eh, sebelum memuji kaum al-ansar eh kalau dilihat dalam surat Al-Hasyr ayat insyaallah 8 9 Allah berfirman lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min jarihim. Pertama kali disebutkan tentang kaum muhajirin. Kemudian berikutnya kaum al-ansar walladzina tabawwa dara wal imana min qabli dan seterusnya. Eh, demikian pula dalam ayat yang sudah kita baca tadi wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dari sini kata ulama ketika Allah lebih mendahulukan penyebutan kaum muhajirin ini menunjukkan karena eh, menunjukkan muhajirin itu lebih utama daripada kaum al ansar demikian pula di antara sebabnya karena kaum muhajirin itu menggabungkan dua hal yang tidak dimiliki oleh kaum ansar yaitu yang pertama hijrah bersama Rasul SAW dan yang kedua menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum Ansor cuma punya satu, yaitu menolong Rasul Shallallahu Alaihi wasallam. Mereka tidak punya keutamaan hijrah sebagaimana kaum al-muhajirin. Oleh karena itulah para ulama mengatakan al-muhajirun lebih utama dari kalangan al-ansar. Kemudian disebutkan di sini wa man dakarahum bisuin fahuwa ala sabir dolala. Barang siapa yang mencela mereka, para sahabat dan para tabi'in, maka dia di atas jalan kesesatan. Ini yang harus kita apa? Yakini bersama. Yang mencela para sahabat, dia di atas kesesatan. Bahkan dikhawatirkan orang itu bisa kufur. Karena seperti yang sudah kita sampaikan juga dalilnya dari surat Al-Fatah ayat yang terakhir Allah menyatakan liyaghidhu kufar untuk Allah menjadikan murka orang-orang kafir terhadap para as Dari sini pula Imam Malik mengatakan oleh karena itulah Syiar Rafidhah mereka kafir berdasarkan ayat ini. Karena jika orang kafir, mereka mencela, memurkai, membenci para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Demikian pula di sini katakan dan barang siapa menyebut mereka dengan kejelekan maka dia di atas jalan kesesatan. Fama ba'dal haqqi ila dolal dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran adalah memuji para sahabat, menyanjung para sahabat, namun sesuai dengan porsinya mereka tidak boleh berlebih-lebihan. Fa'inna mahabbatahum wajibatun. Karena mencintai para sahabat itu sesuatu yang diwajibkan. Seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya pula pada waktu kemarin atau pertemuan yang lalu Rasul menyatakan alamatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum al-ansar. Demikian pula dengan para sahabat yang lainnya. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. sekuat tali keimanan adalah cinta mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta para sahabat karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, karena mereka lah yang berjuang pertama kali di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran Islam kepada kita ini. Waluhumuhum masmumatun liman dakarahum bisuin dan daging-daging para ulama tersebut itu beracun bagi yang menyebut mereka dengan kejelekan. Artinya barang siapa yang mencela para ulama, apalagi para sahabat para tadi, eh mencela para ulama saja dikatakan seperti orang yang memakan racun. Dia pasti akan binasa cepat ataupun lambat. Nah ini di, di antara yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Atakir Ad-Dimashqi beliau mengatakan luhumul ulama masmumatun wa adatallahi fi hakki astari muntakisih ma'lumatun daging para ulama itu beracun artinya jangan macam-macam dengan apa mencelah para ulama jangan macam-macam menghibah para al ulama karena daging mereka beracun barang siapa mencela mereka maka seolah dia makan racun tersebut. Kemudian kata Ibn Asakir pula dan kebiasaan Allah dalam merobek-robek eh, kehormatan orang yang telah mereka yang memperoleh para ulama itu sudah maklumah. Artinya cepat atau lambat orang itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diberikan musibah yang berat karena dia mencela para ulama. Yang mana mencela para ulama tidak hanya sekedar mencela zatnya mereka, namun lebih dari itu, yaitu mereka telah menjatuhkan ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut. Maka sangat berbahaya mencelah para ulama, yaitu di sini yang dimaksud adalah ulama al-sunnah wal jamaah. Adapun ulama-ulama yang asuh, ya, yang duat ala wabi jahannam, yang menyuruh ke neraka jahannam, maka wajib untuk mereka dicela, wajib untuk mereka dijauhkan umat dari mereka. Ini eh, bukan malah dihormati. Namun yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang betul-betul di atas akidah al-sunnah wal jamaah, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat atau para salafu as-saleh. Yang mana para ulama mengatakan barang siapa mencela mereka, para ulama-ulama tersebut, maka dia di atas kesesatan dan dia seolah-olah memakan daging yang beracun cepat atau lambat dia akan binasa. Terlebih lagi Al-Imam Asyafi rahimahullah mengatakan seandainya al ulama itu bukan aulia, bukan wali-wali Allah, fala adriman. Aku tidak tahu siapa wali-wali Allah tersebut. Sedangkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Man adali walian faqad azan bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, di antara wali-wali Allah adalah para ulama, karena Allah mengatakan, "Innama Allah min ibadihi al ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama para ulama adalah wali oleh Allah barang siapa kata Allah memusuhi wali-walinya maka Allah mengumumkan perang kepadanya ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka-mereka yang mencela, yang mencaci maki para ulama, ulama al-sunnah wal, wal jamaah. Kemudian poin yang berikutnya dikatakan di sini wala nufaddilul awliya'a 'alal anbiya. sunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh kita mengutamakan para wali-wali di atas para al-anbiya. Ini pembahasan tentang para al nam al-wali. Ini kalau betul-betul apa memang itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah wajib untuk kita mengetahui yang pertama apa itu yang disebut sebagai wali Allah. Di dalam Al-Quran Al Karim Allah berfirman kalau nggak salah surat Yunus Allah berfirman Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa sedih dan juga tidak takut. Siapa mereka? Allah mengatakan, Allah mendefinisikan arti wali, walinya itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun yaitu orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang berakidah dengan akidah yang soheha dan sekaligus mereka bertakwa. Artinya menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Akidah mereka benar, ibadah mereka juga benar. Ini namanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi para wali Allah itu ada dua tingkatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir tentang pembagian orang-orang mukmin atau orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu ada tiga golongan. Allah berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladziina safaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di dalam surat Fatir Allah berfirman, kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Itu kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. Faminhum dalimun li nafsi. Di antara orang-orang yang beriman tersebut ada orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian waminhum muktasidun. Ada yang pertengahan. Pertengahan yang maksud sini adalah yang menjalankan perintah saja, yaitu menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, namun tidak menjalankan yang mustahab atau dalam artian dia menjalankan kewajiban saja tidak menjalankan yang mustahab. Adapun yang tingkatan yang paling atas yaitu sabikun bil khairati biinillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tiga golongan orang muslim yang pertama, yang paling tinggi, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Melaksanakan yang wajib dan juga yang sunnah, yang mustahab. Yang kedua, menjalankan yang wajib saja, tidak yang mustahab. Yang ketiga, tidak menjalankan yang wajib dan juga yang sunnah. Artinya banyak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga golongan orang muslim. Yang dua tadi, yang pertama dan yang kedua itu yang merupakan golongan wali-wali Allah. Yang ketiga tidak. Yang mendolimi dirinya sendiri itu tidak termasuk wali wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca tadi sebagiannya Allah berfirman dalam hadis qudsi hadis ini dari Bukhari man ajali walian fakat azan bil harbi barang siapa yang memusuhi wali-waliku aku akan mengumumkan perang kepadanya kemudian Allah pun menyebutkan ciri wali-walinya. Allah mengatakan dalam hadis kursi tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah yang pertama menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin wali itu bisa menjalankan perintah Allah atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala tanpa dia belajar terlebih dahulu. Maka tidak ada namanya wali Allah orang yang jahil terhadap agama Allah tidak ada. Namanya wali Allah harus dia paham agama Allah. Karena Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah eh, inginkan kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agamanya. Wali Allah adalah orang yang paham tentang urusan agama ini, tentang yang wajib demikian pula tentang yang mustahab. Ini ciri Allah, ciri wali Allah yang pertama yaitu menjalankan kewajiban. Yang kedua kata Rasul Sallam, wala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian senantiasa hambaku tersebut menjalankan yang nawafil yang mustahab sampai aku mencintainya kata Allah. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis ini, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maka kalau aku mencintainya, aku akan selalu meluruskan pendengarannya. Waya wabasarayu besiru biha, wabasarayu dan aku akan menjadi penglihatannya. Maksudnya di sini adalah aku akan meluruskan penglihatannya. Waya daulatiya betishu biha, dan aku akan meluruskan tangannya sehingga dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang dicintai Allah Swt. wa taala. Wari jawatiyam sibiha dan aku akan menjadi kakinya dalam artian aku akan meluruskan kakinya untuk berjalan kepada jalan yang benar. Walain insa'alani la'utiyanna. Kemudian di antara utama wali Allah tersebut kata Rasul SAW dalam hari kursi ini Allah mengatakan dan jika hamba itu minta aku akan beri. Walain insa'adani la'uizanna. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Ini di antara ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi menjalankan kewajiban, demikian pula menjalankan yang mustahab. Ini tingkatan yang paling tinggi dari wali Allah. Tingkatan yang kedua, yang lebih rendah darinya, yaitu yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, tidak yang mustahab. Namun tetap kata para ulama, dia termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita betul-betul memahaminya, siapa wali Allah yang sebenarnya. Oleh karena itulah, jika ada seorang yang Jila di luar kategori tersebut, maka dia bukan termasuk wali-wali Allah. Yang banyak berbuat syirik kepada Allah, yang berbanyak ber, e, atau berbuat maksiat kepada Allah, dia bukan ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan tadi wala nufaddilul awliya 'alal anbiya. Alusna wal jamaah tidak mengutamakan para wali di atas para nabi. Kama qala ba'du ahli dolalah seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang sesat. Jadi sebutkan ka ibni Arabi, seperti seorang yang bernama ibnu Arabi. Ini ada dua orang yang harus kita bedakan. Ada namanya ibnul Arabi dengan al Islam. Itu termasuk ulama al sunnah dari mazhab Maliki. Adapun ini ibnu Arabi tanpa al Islam. Dia seorang sufi, bahkan koknya sufi di antara Fanjatus wahdatul wujud atau kotnya wahdatul al wujud. Dan dia juga apa? Memiliki penyimpangan dalam masalah ini. Dia mengatakan bahwasanya para wali itu lebih utama dibandingkan para para nabi. Dan ini merupakan salah satu keyakinannya orang-orang sufi yang sudah sangat ekstrim. Di antaranya ada yang mengatakan makomun nubuwati fil barzaki fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kenabian di alam barzak nanti itu kedudukannya sedikit lebih atas dibandingkan ar-rasul atau ar-risalah. Dan dua-duanya itu dibawa para wali. Ini ucapan para orang sufi. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah wali, kemudian nabi, kemudian apa? Ar-rasul. Kemudian juga seorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami dari kalangan sufi juga, dia mengatakan khudnal bahra waqafa bisahilihi al-anbiya kita sudah menyelami samudra yang sangat luas, namun para nabi hanya apa? Eh, berdiri di pantainya saja. Ya, para wali itu apa? Lebih mendalam ilmu agamanya, lebih mendalam ibadahnya dibandingkan para al-anbiya. Bahkan Ibn Arabi sendiri itu pernah mengatakan dalam mimpinya, artinya pernah dia mimpi bahwasanya permisalan para wali dengan nabi itu seperti sebuah bangunan yang sangat megah, yang sangat indah, seperti istana misalnya, semuanya sempurna kecuali dua batu bata yang belum terpasang. Yaitu batu bata yang pertama dari emas, yang satu dari perak. Yang dari emas itulah yang disebut sebagai para wali. Sedangkan yang dari perak itulah para ambia. Jadi istana tersebut bisa sempurna dengan dua dengan batu bata yang diibaratkan seperti para wali, sedangkan batu bata dari perak seperti para al ambiya Jadi intinya apa? Ibn Arabi lebih mengutamakan para wali dibandingkan para para nabi. Sebetulnya ini merupakan salah satu siasat mereka untuk apa? Membodoh-bodohi umat. Agar apa? Wali-wali tersebut bisa berbuat seenaknya terhadap pengikutnya sehingga apa? Tidak bisa dilawan dengan dengan hadis. Wahai kiai, ini tidak benar karena tidak sesuai dengan hadis. Dia akan mengatakan apa? Wali lebih tinggi kedudukan daripada para para nabi. Ini semuanya apa? Tujuannya untuk meraup eh, harta manusia dengan cara yang batil atau untuk mencari kedudukan dan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Apalagi yang sudah sampai tingkatan hakikat atau bon ma'rifat tidak ada lagi apa? kewajiban semuanya apa halal. Ini menunjukkan bahwasanya wali di kalangan orang-orang sufi adalah yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan keyakinan sufia ini ini hampir serupa dan atau mungkin bisa dikatakan persis sudah dengan aliran Syiah. Makanya para ulama mengatakan sebagian mereka mengatakan bahwa Sufi dan asia itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sama-sama gudangnya kesyirikan, kekufuran, kebinahan, dan segala bentuk penyimpangan. Di antara masalah ini, orang-orang sufi mengatakan para wali-wali itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para nabi dan para rasul. Demikian pula dengan Syiah. Di antara buktinya ucapan seorang tokoh Syiah pada abad ini yaitu al Khomeini Al-Halik yang sudah binasa dia mengatakan wamin daruriyati madhabina kata dia di antara keyakinan madhab kita madhab syiah bahwasanya annali a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal bahwasanya kita itu punya imam-imam yang kedudukan mereka tidak bisa ditandingi oleh kedudukan para malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Persamaan Syiah dengan As-Sufiyah. Kalau kita urut dari pertama akidah-akidah Syiah dan uh, eh, Sufia banyak kemiripannya. Mereka menuhankan imam yang mereka, demikian pula Sufia menuhankan para wali-wali mereka. Dalam tauhid rubiyah uluhiyah, asma wa sifat, mereka sama-sama menyimpang dari ajaran al-Islam. Di sini di antara kesesatan asufiyah, di antaranya sejengkot mereka yang bernama Ibnu Arabi mengatakan dari seperti tadi permisalan para nabi dan para rasul, para nabi itu seperti batu bata dari perak, sedangkan e, para wali seperti batu bata dari emas. Kemudian di sini dikatakan bal nakulu innan nabiyal wahida afdal min jamil aulia. Adapun sunnah mengatakan sesungguhnya nabi satu nabi itu lebih utama dari semua para para wali. Karena memang tidak akan mungkin orang itu bisa menjadi wali tanpa mengikuti nabi. Seperti yang kita katakan tadi, ciri wali Allah yang beriman dan bertakwa. Tidak akan mungkin orang itu bisa bertakwa tanpa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tadi, walayyizal yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil dan senantiasa hambaku tersebut menjalankan yang nawafil yang disunahkan dianjurkan oleh rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah satu nabi lebih baik daripada semua para wali karena para wali tidak akan sampai kepada tingkatan yang tinggi di sisi Allah tanpa mengikuti para al-anbiya wal mursalin. Wadzalika lima Allah minan nubuwwah wal hikmah. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memilih para al-anbiya dengan kenabian dan al-hikmah. Allah berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah memilih dari kalangan malaikat para rusul-rusul dan juga dari kalangan manusia. Allah memiliki rasul dari kalangan manusia dan dari kalangan para al malaikat yang mana Rasul-rasul kalangan manusia merupakan manusia terbaik di atas muka bumi ini, lebih mulia daripada para al-aulia. Kemudian kita lanjutkan poin yang berikutnya 99 masih berkaitan dengan para al-aulia, para wali. Wa min bim nu'minu bima warada min karamatil aulia. Dan kita wajib beriman dengan adanya karomah para wali-wali. Ini diantara akidah al-sunnah wal jamaah yang wasat pertengahan. Yang berlainan dengan akidah sufia yang ekstrim dalam masalah karomah atau dalam masalah wali dan juga berlainan dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal mereka. Kelompok Sufia sangat mengkultuskan para wali, menuhankan para wali dan sangat mengkeramatkan karomah Bahkan itulah tujuan hidup mereka untuk mencari apa? karoma. Ya, nah, kalau kita mungkin bisa dikatakan kesaktian ya. Kalau untuk orang-orang ya kita mereka mengatakan sebagai kesaktian para para wali. Ya. Mereka apa sangat mengkultuskan karoma. Hidup mereka, ibadah mereka tujuan utamanya untuk mendapatkan apa? karoma. Sehingga banyak mereka apa melaksanakan napak tilas di kuburan-kuburan keramat dan sebagainya untuk apa? Mencari karomah seperti ini, mencari kesaktian. Ya. Ini yang hulu berlebih-lebihan dalam menyikapi karomah ataupun para wali. Kelompok Mu'tazilah lawannya, mereka tidak beriman dengan apa? Dengan karomah. Mereka mengatakan seandainya karomah itu ada akan bercampur baur dengan apa? Mujizat tidak bisa dibedakan mana mujizat mana mana karomah. Maka mereka pun tidak apa? mempercayainya. Karena itu di luar akal pikiran manusia. Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara kedua. Al-Sunnah mengatakan karoma itu ada karena disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan pula dalam hadis Rasul SAW. Namun itu bukan tujuan utama orang beriman ketika beribadah. Tujuan orang beriman ketika beribadah untuk menjalankan tujuan hidup mereka. Wa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun, bukan untuk mencari karomah. Demikian pula di antara pertengahan Al-Sunnah mengatakan karomah itu ada pada wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, bukan seperti orang-orang sufi. Mereka menetapkan karomah bagi setiap orang. Baik orang itu gila atau orang itu setengah gila dan seterusnya, mereka menetapkan karomah bagi orang-orang tersebut. Ada pada sunnah tidak. Karomah hanya dimiliki bagi atau dimiliki oleh para wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa tadi. Wa nu'min bima warada min karamatil aulia. Kita harus wal Jamaah wajib mengimani adanya karamah para para wali-wali Allah. Wa ma Allah lahum min khawarikil adab. Ya, kita mengimani apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari hal-hal yang luar biasa. Nu'min bima sabata min dalik. Kita mengimani apa yang telah diberitakan kepada kita tentang karomah-karomah tersebut. Namun di sini perlu kita yakini tidak semua wali itu punya karomah. Karomah itu hanya diberikan Allah Ta'ala kepada sebagian para wali-wali yang memang apa? Membutuhkan karomah tersebut. Dan tidak harus namanya wali itu punya karomah. Punya hal-hal yang luar biasa. Cukup dia beriman dan bertakwa itu sudah dikatakan sebagai orang yang menyupakan wali-wali Allah. Yang sangat dekat kepada Allah. Tidak harus punya apa? Karomah. Tidak harus punya apa? Kesaktian. Ya kalau memang ya, istilahnya orang-orang awam sekarang ini. Wa yasbut. Adapun yang tidak sahih beritanya tentang karomah-karomah tersebut wajib kita menolaknya. Yang tidak ada sanatnya. Ya, sunan kali Jogo apa? Jogo kali sehingga dinamakan sunan kali Jogo. Dan nah, kalau di laut sunan apa? Hah? Laut Jogo. Ya. Ya, namun ini apa? Karena yang tidak ada riwayatnya, tidak ada isnadnya maka apa? Tidak boleh kita meyakininya. Wal asal fi dzalik kalau ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan adanya karomah para wali yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 37 yang berkaitan dengan seorang wanita yang soleha yaitu Maryam. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba" wajada indah Zakah. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat salatnya Maryam, dia mendapati rezeki di sisinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan apa yang disebut rezeki di sini yaitu didapati buah-buahan musim panas pada waktu musim dingin. Ataupun sebaliknya, buah-buahan musim dingin di waktu musim musim panas. Eh pada waktu zaman dahulu apa? Tidak ada kulkas, tidak ada untuk menyimpan buah-buahan tersebut sehingga awet. Ya. Bukan berarti kita yang bisa makan buah-buahan seenaknya ini jemaah wali Allah. Ya tidak. Ya. Namun inilah kata Allah Subhanahu wa taala di antara karomahnya Maryam, eh, seorang wanita yang salehah, yang suci, dia mendapati atau diberikan Allah Subhanahu wa taala buah-buahan musim panas, eh buah-buahan musim panas didapati pada musim dingin di sisi Maryam. Demikian pula sebaliknya. Kemudian Zakaria pun heran. Seraya mengatakan, kalau ya Maryam anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan buah buahan ini atau rezeki ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menetapkan adanya karomah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma warada fi haqqi auliya rahman huwa maksurun ala ahli taati wa ridwan wal iman. Adapun para wali-wali Allah itu hanya atau wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah yang betul-betul mendapatkan ridha Allah yang beriman duna sabata min khawarikil adat li ba'di syaitan bukan orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada para asyaiton. Untuk melengkapi pembahasan ini, karena masalah wali-wali ini sangat menarik, maka kita nukilkan contoh-contoh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Furqan Baina oleh Rahman wa al Syaitan yang judulnya artinya pembeda antara wali-wali Allah dengan wali syaitan yang ini sudah alhamdulillah yang dikarang oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah yang bila sudah pernah kita bahas di kajian Ampel Sawan sana. Kita akan sebutkan contoh-contoh karomah dari kalangan para sahabat dan para tabiin secara khusus. Yang mana kita yakin bersama tadi para sahabat, para tabiin ada para wali-wali Allah. Maka tidak heran kalau apa? Mereka diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa karamatu sahabati wa tabi'in ba'dahum wa sairi sahabat salihina katsiratun jiddan. Karamah-karamah para sahabat dan para tabi'in eh, setelah para nabi dan orang yang soleh itu sangat banyak sekali. Mislu, sekarang contoh konkretnya, makana Usaid ibn Khudair yaqra surat al-Kahfi Fanazala minas sama mislul zullati fiha amsal surut wahyal malaika. Yaitu kisah seorang tokoh kaum Al-Ansar yaitu Usaid bin Hudair radhiallahu anhu ketika beliau membaca surat Al-Kahfi turun dari langit seperti zullah apa namanya ya naungan seperti kalau mungkin awan amsal surut seperti pelita-pelita wahyal malaika dan itu adalah para malaikat yang turun nazalat tasma likirati turun untuk mendengarkan bacaan surat al-kahfi dari Usaid bin Hudair nah, ini tidak biasa bagaimana para malaikat sangat tertarik dengan bacaannya Usaid bin Hudair seorang tokoh dari kaum al-ansar kemudian berikutnya wa kanatil malaikatu tusallim ala Imran bin Husain di antara karomah para sahabat yaitu karomahnya Imran bin Husain, yaitu para malaikat mengucapkan salam kepada seorang yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Demikian pula berikutnya, wa kana Salman al-Farisi wa Abu Darda yaqulani fi suhfatin as suhfatu aw sabbaha ma fiha. Dahulu Salman al-Farisi demikian pula Abu Darda kalau mereka berdua makan di sebuah piring ya, atau sebuah mangkok itu piring tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala suaranya ataupun yang bertasbih adalah makanan yang ada di dalam piring tersebut kalau kita bukan bertasbih tangan ini ya kemudian karomah yang lainnya adalah yang dimiliki oleh Abbad bin Bashir eh, seorang sahabat juga Wausad bin Hudair yang tadi kita baca tadi Abbad bin Bishir dan Usaid bin Hudair kharaja min indi Rasul SAW filayatin mudlimah. Pada satu saat Abbad bin Bishir dan Usaid bin Hudair keluar dari rumah Rasul SAW pada waktu malam yang gelap gulita. Ya kalau dahulu Islam Mesir tidak ada lampu atau penerangan. Fa'adha'alahumma nurun mislum tarafis saud. Namun apa? Ketika mereka berjalan, itu ada cahaya yang mengiringi perjalanan mereka seperti tarafis saut, ya, seperti tongkat atau cemeti. Falama istaraqa, ketika mereka berdua berpisah menuju ke rumah mereka masing-masing, cahaya juga apa? Berpisah menjadi menjadi dua. Eh, bukan sentola, bukan ya senter dari HP dan sebagainya. Namun inilah karama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istaraqa da'u ma'ahuma. Nah, hadis ini riwayat Al Bukhari. Ini semua yang kita sampaikan ada riwayat-riwayatnya. Silakan bisa dicek di Al-Bukhari dan selainnya. Kalau di buku yang saya baca ini ada tahkiknya, ada taklifnya disebutkan riwayat-riwayat siapa saja. Insya Allah itu sahih. Kemudian juga kisah Siddiq di antara karama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anu fi sahihain disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Lama zahaba bi salasati adyafin mau ila baiti. Yaitu ketika Abu Bakar Siddiq bersama ketiga tamunya datang ke rumah Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq ini ingin menjamu ketiga tamunya tadi. Wa ja'ala la yakul illa roba min asfaliha aksam minha. Setiap kali tamunya itu makan eh satu suap itu tiba-tiba apa? Di bawah makannya itu bertambah. Ya, ini adalah karomahnya para sahabat di antara Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tamunya setiap kali makan satu suapan bertambah makan tersebut dari dari bawah makan tersebut. Akar mina lebih baik daripada asalnya. Fasabiu. Mereka pun apa kenyang. Fasorat akar mima hiya Bahkan apa? Makanannya bertambah banyak dibandingkan sebelumnya. Ini karena para sahabat. Makanannya sedikit namun apa? Bertambah. Kalau kita tidak banyak lah habis kurang Itu karomah kita enaknya karomah kan luar biasa, ini luar biasa dikasih iya banyak masih kurang aja. Kemudian darah ilaiha Abu Bakar wa imratu. Abu Bakar Siddiq melihat makan tersebut bersama istri beliau. Faidah ia aksar makanan. Dilihat bahwasanya makanan tersebut lebih baik dibandingkan apa sebelum disuguhkan. Ya kalau sekarang heran, oh kok bisa habis ya? Farafaha ila Rasulullah sallallahu Eh, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah ilahi akuamun. Ya. Datanglah kita tamu yang lebih banyak. Fa'akalu mina wasabil, Mereka makan pula dan mereka kenyang dari makan tersebut dan masih apa? Tersisa. Kemudian di antara karomah para sahabat juga diceritakan di sini Wahubeh bin Adi dan asiran indal musyrikin di Mekah. Seorang sahabat yang bernama Hubeb bin Adi Dahulu dia tawanan orang-orang musyrikin di kota Mekah. Wakana yu'ta inabid, Ketika dia dipenjara atau ditahan oleh kaum musyrikin jahiliyah pada waktu itu, dia apa? Diberikan buah anggur. Yakulu yang dimakan olehnya, walisa bimaka inabah, Yang man di Mekah tersebut tidak ada apa buah anggur sama sekali. Namun apa? Inilah karma Khubeb bin Adi, seorang sahabat salam yang ditawan oleh kaum musyrikin. Karma dari Allah yaitu karomah untuk menguatkan orang-orang yang beriman di atas keimanannya. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-walinya ta'i dan lahum untuk menguatkan mereka, menguatkan iman mereka, menguatkan dakwah mereka dan sebagainya. Berikutnya, wa Amir bin Fuhairah, seorang sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah, Kutilah syahidah, meninggal dalam keadaan syahid. Falta faltamasu jasadahu falam yakdiru alih. Para sahabat yang lainnya mencari jasadnya Amir bin Fuhair. Namun mereka tidak mendapati. Wa kana lamma rafa'ahu. Yang mana ketika dia meninggal dunia ada yang mengangkatnya. Ini tanpa dilihat siapa yang mengangkatnya. Dan dikatakan oleh Urwa, fayaron al malaika rafa'atu. Malaikat yang mengangkat jasad Amir bin Fuhairah seorang sahabat yang mati dalam keadaan asyari. Demikian pula Karoma yang berikutnya, kharajat Ummu Aiman, seorang wanita soleha, Ummu Aiman, seorang muhajirah yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Walaysa ma'aha zadun atau hijrah ke Madinah ya, setelah Rasulullah SAW. Laisa ma'aha zadun wala ma'un. Ketika dia hijrah, dia tidak membawa perbekalan makanan sama sekali ataupun minuman. Fakada tamutu minal atas. Hampir-hampir dia mati karena kehausan. Falamma kana waqtal fitri wa sa'imata Ketika tiba adzan maghrib dan dia pada waktu itu dalam keadaan puasa, hampir mau berbuka, samiat hisan ala ra'siha. Tiba dia mendengar suara dari atas kepalanya. farafatu dia pun apa? Menengadakan kepalanya ke atas, faida jalwun. Tiba dia tidak mendapatkan apa? E, itu timba emu eh, abiyat mu'allak. E, timba putih yang digantung di atas kepalanya tersebut Fasyaribat minum dan dia pun apa minum dari timba tersebut hatta rawiyat sampai dia ya kenyang. Wa ma'atisat baqiyata umriha dan dia tidak haus selama-lamanya seumur hidupnya. Karomah seorang sahabiyah al-jalilah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Demikian pula uh, eh, karomah seorang sahabat dan termasuk pembantu Rasulullah SAW yang bernama Safina akbaro al-asada bi annau maula Rasulullah SAW yaitu ketika perahunya terdampar di sebuah pulau terpencil dia didatangi seekor harimau seekor singa kemudian dia mengatakan ana maula Rasulillah aku adalah safina pelayannya Rasulullah SAW maka dikatakan sama sama singa tersebut apa berjalan bersamanya menunjukkan tempat keluar dari pulau terpencil tersebut karena para para wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya kita lanjuti sebagiannya wa Khalid bin Walid seorang panglima perang Rasul sallallahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu hasara hisnan mania dia pernah mengepung sebuah benteng yang sangat kokoh kemudian orang-orang kafir yang ada di benteng tersebut mengatakan la nuslimu hatta tasraba summa kami tidak mau masuk Islam sampai engkau minum racun bahu. Khalid bin pun apa? Meminum racun tersebut falam yadurrahu. Namun tidak apa? Memadaratkannya. Ini para wali-wali Allah SWT. Jangan coba-coba. Ya. Adegan ini tidak boleh apa? Ditiru. Ya, sebelum menjadi wali Allah. Iya. Kemudian di antara karomah para wali juga yaitu dari kalangan sahabat Umar berkata Khattab Lama arsala jaisan ammar alaihim rajulan yusamma saria Umar Khattab pernah mengutus pasukan perang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sariyah. nama Umar Yakub ketika Umar bin Khattab berkhutbah di Al-Madinah, fajala yasihu ala mimbar. Tiba-tiba Umar bin Khattab apa? Teriak atau yang eh, mengangkat suaranya sambil mengatakan ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, yaitu panglima perangnya beliau, dipanggil oleh beliau padahal pasukan perangnya sudah di negeri Sam sana Yasaria Al-Jabal pergilah ke ke gunung Yasaria Al-Jabal Al-Jabal wahai Saria pergilah ke gunung Fakodima Marosul Jais kemudian eh, beberapa saat setelah kejadian itu tiba-tiba datang salah satu pasukan yang di Sam itu kembali ke kota Al-Madinah kemudian fasa'alahu faqala ya Mukminin dan dia berkata kepada Umar Khattab, wahai Amirul Mukminin, lakina aduan. Kami pada waktu bertemu, atau bertempur dengan musuh fahazamuna. Mereka mengalahkan kami, mereka mukul mundur kami. Faida bisahin. Namun tiba-tiba kami mendengar suara ya sarya al-Jabal. sarya pergi ke gunung. Ya sarya al-Jabal. Fa'asnatna zuhuruna bil jabal. Maka kita pun apa? Mundur menuju ke ke gunung. Fahazamahumullah. Namun Allah pun apa? Menghancurkan mereka. Ya, tidak pakai HP, tidak pakai ya, email dan seterusnya. Ini adalah karamahnya Umar bin Khattab radhiyallahu Al-Madinah dengan Asam, Palestina atau Yordania. Jalan sangat jauh, namun inilah karamah para wali-wali Allah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang yang bernama Said bin Zaid, termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga. Dia pernah mendoakan jelek seorang wanita yang menuduhnya dengan tuduhan batil. Wajah Sa'id bin Zaid ala Arwah bintil Hakam fa'ama basarah. Sehingga Allah pun apa? Membutakan matanya. Lama dapat alaih. Ketika Sa'id bin Zaid dituduh dengan tuduhan dusta. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan berdoa Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha. Ya Allah, jika perempuan tersebut berdusta, maka butakanlah matanya, waktu hafi ardiha, dan bunuhlah dia, dan binasakan dia di tanahnya sendiri. Tujuan tersebut yaitu dikatakan bahwa Said bin Zaid merampas sebagian daripada tanah perempuan tersebut, yaitu Arwa binti Al-Hakam. Dituduh bahwa Said bin Zaid merampas atau mengambil tanahnya. Maka Sa'id bin Zaid pun mendoakan dengan kejelekan. Ya Allah, jika dia berdusta, maka butakan matanya dan binasakanlah dia di tanahnya sendiri. Maka Allah pun mengabulkan doa Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang jadi masuk surga ini. Fa'aniyat, wanita tersebut buta, wa ati hukrotin min abdiha dan dia pun apa jatuh ke dalam riwayat itu dalam sumurnya sendiri dan dia apa mati di sumurnya tersebut yang di atas tangannya. Ini diantara eh, sebagian karomah para sahabat Rasulullah SAW dan masih banyak lagi sebenarnya yang disebutkan di sini. Ya kita sebutkan sedikit itu dari kalangan sahabat. Sekarang dari kalangan para tabiin, yaitu disebutkan di sini diantaranya ini banyak sebenarnya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala taghayyaba bahasa Al Basri anil Hajjaj. Karena suatu saat Al Hasan Al Basri itu seorang tabiin dikejar-kejar oleh penguasa yang dolim yang bernama Al Hajjaj bin Yusuf. Pada Fadakalu alaihi. Hasan Basri bersembunyi sebuah rumah. Pasukannya hajat masuk ke rumah tersebut. Pada koleksi tamarot. Ya, di interogasi rumah tersebut atau di cari eh, Hasan Basri dalam rumah tersebut sebanyak enam kali. Fada Allah Azza wa Jalla falam yarau. Hasan Basri pun berdoa kepada Allah agar jangan sampai mereka apa melihatnya. Ya kalau sekarang istilahnya apa ilmu ilmu ngilang ya. Ilmu ngilang. Tapi bisa kembali kalau ini wajah ja'ala ba'dil khawarij karena yudhim fakar ramaita. Pada satu saat juga Al Hasan Al Basri berdoa untuk ada agar Allah Subhanahu wa taala mencelakakan atau membinasakan sebagian kelompok al-khawarij, eh, kelompok teroris yang pernah mengganggu beliau, maka orang tersebut kharamaita, tiba-tiba apa? jatuh tersungkur dan mati. Ini karamanya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Yang lebih menarik dari itu, saya bacakan sebelumnya yaitu kisah seorang uh, tabi'in juga yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Fa innahu masa wa wa min al-askar ala Dijdah wa hiya tarmi bil khashab min maddiha thumma irtafata ila ashabi fa qala hal tafkiduna min mataikum syai'an hatta adi Allah azza wa jalla fihi fa qala ba'dhum faqatu mikhlatan fa qala ittabi'ni fattabau fa wajadaha qad ta'allaqa bi syai'in fa akhadhaha yaitu di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani seorang ulama tabi'in pernah dia pak melewati sungai Dijlah eh di daerah Irak sana namun apa tidak memakai perahu eh berjalan di atas air ini karomanya seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim al Khalani lebih dari itu pernah suatu saat ketika terjadi perang antara sahabat Rasul SAW eh dengan sahabat tabi juga dengan seorang yang mengaku sebagai nabi yaitu nabi palsu yang bernama Al Aswad Al Ansi di Yaman. Wa talabu Al Aswad Al Ansi lama idda'an nubuah. Pernah suatu saat Abu Abu, Musa, Abu Muslim Al Khulani ditangkap oleh Al, Al Aswad Al Ansi, seorang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Fakolahu kemudian ditanya Abu Muslim Al Khulani oleh Al Aswad Al Ansi, apakah engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Kata asal salansi apakah engkau meyakini aku adalah utusan Allah? Kau lama asma. Abu Musa Al-Khalani mengatakan, aku tidak mendengar. Kemudian al Asal al mengatakan, atas syadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah engkau bersaksi si Muhammad itu utusan Allah? Abu Muslim Al-Khalain mengatakan, "Na'am, ya." Fa umira binarin fa ulqiya Kemudian apa? Dia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Fawajaduhu wajaduhu qa'iman yusalli fiha. Namun orang-orang mendapati Abu Muslim Al-Khalani dalam keadaan apa? Berdiri sholat di atas api tersebut atau di dalam bara api tersebut. Wa qasarat ali dan wasalama. Dan api tersebut menjadi suatu yang dingin dan sebagai penyelamat. Kemudian wa qadimal Madinah ba'da mauti Nabi sallallahu Dan dia pun datang ke kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu Umar bainahu wa bain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Umar bin dan Abu Bakar As-Siddiq mendudukkan Abu Musib Al-Khalani tersebut. Eh, menghormatinya. Wa dan Umar bin mengatakan alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta arani min ummati Muhammad sallallahu man fu'ila bi kama fu'ila bi Ibrahim khalilillah. Kata Umar bin segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan diriku sebelum atau sehingga aku diperlihatkan dari umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan keluar biasaan sebagaimana Ibrahim alaihi assalam. Ini yang diucapkan oleh Umar Khattab tentang karamanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimallahu taala. Ini sebagian eh, setetes dari contoh-contoh karomah para wali-wali Allah dari kalangan sahabat dan tabi'in yang wajib untuk kami yakini mereka adalah para wali-wali Allah yang mereka eh, tidak aneh kalau mendapatkan karomah-karomah tersebut. Eh, saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para wali-walinya. Ya, mungkin ada pertanyaan, dulu Ya. Iya. Itu secara global apa Iya, secara global. Secara global. Ini perbandingan kelompok ya, bukan perbandingan person. setiap yang hijrah ke Al-Madinah setelah Rasul SAW dikatakan kaum muhajirin ya mereka memiliki keutamaan yang lebih daripada kaum Al-Ansar orang yang hijrah karena ditahan oleh keluarganya. Seperti ah, iya. seperti dalam kisah Al-Sulh Hudaybiyah ketika Rasulullah apa namanya mau umrah kemudian tidak diperbolehkan kemudian terjadi sulh Hudaybiyah kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat muslim dari kota Mekah yang mereka yang dia apa ditahan oleh orang tuanya datang pada waktu pertemuan tersebut kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang itu disuruh kembali ke kaum musyrikin karena memang perjanjiannya setiap muslim yang datang artinya ada sebagian karena apa ditahan oleh keluarga mereka kenapa iya, tidak tidak tidak sebagai kaum muhajirin meskipun kata pak ulama pahala mereka sebagaimana kaum muhajirin karena mereka hati mereka bersama kaum al muhajirin tapi ya, tidak ya, secara perbuatan tidak yang ikut berhijrah ke kota al madinah Allah taala. Ada lagi yang ditanyakan? apakah masih ada pada zaman ini karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau para wali itu sendiri. Ya, kita yakini tetap akan ada namanya karamah selama masih ada apa? para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masih adanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada namanya al-karamah. Ya, cuma bagaimana bentuk karamah tersebut ini perlu apa? betul-betul di cross check atau yang betul-betul kita sabut diteliti dengan benar apalagi pada saat sekarang ini berita mudah untuk apa disebarkan tanpa adanya e, penyandaran yang asosiasi kepada pelakunya maka eh, kita yakin tetap akan ada karamah bagi para wali wali sampai akhir zaman nanti selama masih ada orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dua. yang di luar itu Ya, apakah yang di luar itu dianggap sebagai ujian ataupun bantuan dari syaitan? Iya. Seperti yang kita sampaikan tadi, judul bukunya adalah Al-Furqan Bain Al-Rahman wa Al-Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali as-syaitan. Kalau memang itu bukan karomah para wali, yaitu keluar biasaan yang dimiliki misalnya oleh dukun, tuang sihir atau yang suka dan mandir ke kuburan keramat maka kalau dia memiliki hal-hal yang luar biasa maka itu bantuan daripada asyaitan dan dalam kitab ini juga banyak sebenarnya disebutkan tentang tipu daya setan kepada para wali-wali mereka. Ya, kalau mungkin kita baca sangat banyak di antaranya pula disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini terkadang orang itu itikaf di kuburan keramat misalnya. Kemudian tiba-tiba apa? Eh muncul seorang yang memakai jubah, memakai surban dan sebagainya, memberikan wasiat-wasiat dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah apa? Asyeton yang ingin untuk mengelabui orang tersebut. Karena memang tidak akan mungkin orang yang hidup apa bangkit kembali. Ini adalah kiblat syaitan untuk memberikan apa namanya e, kesesatan kepada orang tersebut. Jadi selain wali Allah, kalau memiliki hal-hal yang luar biasa, itu termasuk apa wali asyaiton yang dia keluar biasaannya dibantu oleh asyaiton tersebut. Ini ada pertanyaan. pada zaman Rasul apakah para sufi itu sudah ada? Tidak ada. Ya, sufi itu ada pertama kali secara e, perkiraan para ulama pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yaitu ketika Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika beliau meninggalkan negeri Baghdad menuju ke Mesir, beliau pernah mengatakan tarakna Baghdada wa qad ra'aina qauman ya E, ya'budunallaha bil hibar atau bil uh, apa ya, lupa saya lafaznya yaitu kata Imam Syafi'i rahimahullah kami meninggalkan kota Baghdad dan kami telah mendapati menjumpai sekelompok manusia mereka beribadah kepada Allah dengan kalau kita namakan sekarang bil anasid dengan kosida kusida dengan nasid nasid ini awal munculnya apa kelompok asufiyah ini kata ulama kurang lebih munculnya pada zaman Imam Syafi'i. Muncul awalnya apa? Dengan mereka melakukan ibadah dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Dengan kosidah-kosidah tersebut sebagaimana tersebut dengan orang-orang Anasara. Ini jadi apa? Kelompok Sufia tidak pernah didapati pada zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah ahlu sufa. Ya. Ahlu sufa itu adalah kalangan al-muhajir secara khusus yang mereka tinggal di kota Madinah namun tidak memiliki sanak saudara, tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka pun tinggal di kalau bisa dikatakan eh, teras masjid atau eh, tempat di Masjid An Nabawi. Ya, mereka tinggal di sana. Ini namanya Alu asufah. Kata para ulama tidak benar kalau sufi itu disandarkan kepada kata-kata Asufa. Ya, karena itu Asufa ada batas jidnya. Ya, kalau sufi tidak, asufi dari kata-kata asuf, kain wall. Karena itu maka Eh, lambang kezuhudan mereka pada waktu dahulu. Ya, dari kata-kata asuf kain wall. Adapun asufah itu artinya itu seperti e, teras tempat sesuatu eh, teras atau yang serupa dengannya di Masjid Nabawi. Jadi tidak benar kalau disandarkan asufi kepada alu asufah namanya sudah berbeda. Mengenai Muharram, saya lihat di kalender As-Sunnah satu Muharram jatuh pada hari Sabtu sedangkan kalender yang lainnya jatuh pada hari Minggu maka untuk 9 dan 10 Muharram yang pas jatuh pada hari apa ya kalau saya pribadi lebih condong kepada penanggalan pemerintah ya, ikuti apa yang sudah dicantumkan oleh pemerintah Insya Allah tanggal eh, 9-10 Muharram jatuh pada hari Senin dan Selasa itu yang saya pegang Allah ta'ala karena masalah ini adalah haknya mereka Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana hukum boneka makhluk hidup untuk mainan anak? Ya, dibolehkan eh, selama memang tidak mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Karena memang sebagian boneka-boneka ada yang ya mungkin ada salibnya, mungkin ada ya apa namanya? Ya mungkin kalau untuk mengajari anak yang baik, misalnya boneka yang berjilbab atau yang esar eh, biar apa? Ya lebih mendidik anak tersebut. Karena memang eh dahulu Aisyah radhiallahu anha pernah bermain dengan mainan seperti ini meskipun ya mungkin bentuknya agak beda. Adapun bagaimana dengan makanan-makanan yang dibentuk makhluk hidup, contoh kue. Kalau untuk makannya tidak apa-apa, makan aja. Namun kalau untuk membuat lebih baik ditinggalkan. Karena ini agak kemiripan dengan masalah apa namanya patung eh, patung-patung dan sebagainya. Adapun tadi kenapa dibolehkan karena memang ada asalnya daripada pada Aisyah radhiyallahu taala anha meskipun sebagai ulama mengatakan e, apa namanya bentuknya berbeda namun intinya ada pada zaman Aisyah boneka-boneka yang dijadikan mainan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adapun masalah membentuk makanan sebagai makhluk hidup ini sebaiknya ditinggalkan adapun bagaimana hukum makannya ya dibolehkan ya wallahu taala ada yang ditanyakan ya uh, syarat perawi terpercaya yang di poin 99 tadi itu gimana syarat perawi yang terpercaya. Nah, ini masalah mustalah hadis ya. Riwayat itu diterima kalau perawinya siqah terpercaya artinya tidak berdusta. Ini semua diteliti oleh para ulama. Eh para ulama ketika mengambil sebuah riwayat dia datang kepada orang tersebut. Eh, ataupun mungkin melihat bagaimana gerak-geriknya seterusnya. Jadi apakah dia suka berdusta atau tidak, bagaimana ibadahnya. Bahkan sebagian ulama yang mengambil sebuah hadis kelihatan ketika melihat orang perawi tersebut tidak benar salatnya ditinggal. Sangat ketat ya penerimaan ulama terhadap sebuah hadis dari seorang perawi. Ya, dilihat perawi tersebut. Apa kuat hafalannya ataukah tidak? Ini dibahas. Ya, ini pelajaran mustalah al hadis. Ada lagi yang ditanyakan? meriwayatkan sebuah riwayat, meriwayatkan sebuah cerita namanya perawi, bukan hanya pada zaman dulu. Eh, eh kalau sekarang dilihat apakah orangnya itu suka berdusta, ya, apakah orang itu bisa terpercaya kan bisa. Apakah semua yang sini semua nggak bisa terpercaya? Hah? Ya enggak. Jadi dilihat apakah betul-betul. Ya, misalnya ulama meriwayatkan tentang karomah ulama yang lainnya, ya, eh, diterima. Ya. Jadi perawi itu bukan terbatas pada perawi-perawi hadis yang Perawi itu secara bahasa yang meriwayatkan sebuah riwayat, meriwayatkan sebuah cerita namanya perawi. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya tapi seperti kita katakan tadi para sahabat itu wajib untuk kita betul-betul mencintai mereka. Ini secara umum sahabat, apalagi khulafa ar-rasyidin lebih apa namanya diutamakan daripada semua sahabat lebih kita cintai daripada para sahabat-sahabat yang lainnya dan wajib untuk kita lebih mengikuti sunnah mereka karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidil jadi lebih di atas semua para sahabat yang lainnya wallahu taala ya ada lagi ya saya rasa cukup sekian eh karamai sudah habis wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh